Bagaimana dengan keadaan Mustafa Al-Butani? Beliau pernah berkata kurang lebihnya sebagai berikut. Kata mereka perkara yang paling penting adalah manhaj. Beliau juga seorang orang seolah-olah menyepelekan tentang masalah manhaj dan duduk bermajlis dengan orang-orang sururi. Jika tapi ini terjebak di tengah majlis Nah, dia punya istilah sendiri yang namanya LMM itu adalah kalian. Multi level marketing katanya. Kalau atasnya mentahdir, pokoknya semua harus mentahdir. Yang tidak mentahdir harus ditahdir. Itu adalah MLM kata Mustafa al Botani. Enak. Jadi kalau atasnya mentahdir, kita nggak boleh mentahdir gitu. Entah maksudnya apa dia ngomong seperti itu. Dan juga dia menyatakan saya tidak mentahdir mereka, tidak kenal mereka. Ewa. tim Sahabat Yaman. Dan para ulama nggak kenal dengan Jahan bin Sofwan, dengan Jahan bin Dirham, tapi mereka mentahdir. Emang harus kenal dulu untuk mentahdir. Kalau sudah hadatsan thiqah, cukup. sebagai ucapan Imam Aman rahimahullah bahwa yang menyampaikan kepada aku lebih tiqah dari kamu. Dari orang yang ditahdirnya. Tapi saya begini dan saya gitu menyampaikan kepada aku lebih tiqah dari Allah. nggak menemui.